Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Bagi orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya. مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. وصاحبته وأخيه dan istrinya dan saudaranya وفصيلته التي تؤويه dan keluarga yang melindunginya di dunia ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. الذين هم على صلاتهم دائمون mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. والذين في أموالهم حق معلوم Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. إن عذاب ربهم غير مأمون Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. والذين هم لفروجهم حافظون dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad, dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak dapat dikalahkan. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.